Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Kita akan terus pelajaran Atta Wattawa. Pelajaran yang kemarin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menyampaikan yaitu latar belakang ditulisnya atau sebab ditulisnya kitab Ad-Da'wa untuk menjawab pertanyaan seseorang yang berkaitan dengan permasalahannya. Kemudian beliau menegaskan bahwa tidak ada penyakit yang turun kecuali Allah juga datangkan obatnya. Sehingga termasuk Al-Quran yang Allah turunkan, Allah jadikan sebagai syifaun lima fisudur, obat terhadap segala macam penyakit, khususnya adalah apa yang berkaitan dengan penyakit hati manusia. Kemudian beliau menerangkan tentang pengaruh obat. Obat itu asalnya bermanfaat, Ning kadang-kadang obat niku mboten saged cespleng sebab terkadang ada penghalang yang menghalangi bereaksinya obat itu. Baik mungkin dari sisi peraciknya, dari sisi orang yang diobati, ada faktor-faktor lain yang tidak yang tidak pas sehingga membuat obat itu yang asalnya manfaat niku boten maksimal memberikan manfaat kepada penyakit yang ada. Maka tenuki asalnya Al-Quran itu betul-betul obat yang manfaat. Ning kadang-kadang Al-Quran tidak bermanfaat bagi seseorang. Niku bukan karena Qurannya yang kang boten manfaat, tapi ada penghalang yang menghalangi bermanfaatnya Al-Quran sebagai obat bagi manusia. Termasuk di antara obat adalah doa. Bagaimana doa Allah jadikan sebagai obat yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia dalam kehidupannya. Ah, sekarang kita masuk pada pembahasan pernak-pernik kaitan pun kali doa. Beliau bawakan beberapa keterangan berkaitan dengan masalah doa. Di antaranya bahwa ad-du'a'u dawaun. Doa itu betul-betul merupakan obat. Wa du'a'u min anfa'il atwiyah. Wa wa'atul bala' yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u wa yarfa'u yukhaffifuhu idza wa mukmin. Doa termasuk obat yang sangat bermanfaat. Dan doa ini merupakan musuhnya bala. Yang dengan doa ini dia akan bisa menolak ini menolak bala atau mengobati ketika bala itu sudah turun, sudah menimpa. Kalau sudah menimpa berarti mengobati. Nek dereng turun, dereng menimpa berarti dengan doa itu bisa menolak turunnya bala. Wayamna unusulahu itu menolak turunnya bala. Wayarfa'uhu atau mengangkat bala ketika sudah menimpa seseorang. Atau yukhaffifuhu idza nazal. Atau seandainya balak itu nggak terangkat total, akan meringankan, meringankan kadar balak yang dia terima. Oleh karena itulah beliau katakan doa ini merupakan silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Tetes ampun ngantos keri senjata ini pun ampun ngantos keri terus dicekel terus dia bawa, terus dia asah, dipertajam supaya betul-betul doanya itu menjadi senjata ampuh yang bisa untuk memerangi yakni bala. Dibawakan riwayat-riwayat sebagian riwayat dikatakan dhaif oleh sebagian ulama dan sebagian ulama mengatakan sahih Masing-masing mereka membuat hadis pun. Di antara riwayat dibawakan oleh Ibnu Qayyim, Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi Al-Imam Ibn Al-Qayyim membawakan riwayat yang terambil dari mustadraknya Imam Hakim yang dikatakan ya ini sahih akan tapi Sa'ali bin Al-Halabi beliau mengatakan dhaif. Akan tapi secara makna doa itu silah silahul mukmin niku ada penguat-penguat riwayat yang lainnya. Tetes kalau para ulama membicarakan dhaif dan sahih niku diantaranya berkaitan dengan perawi yang membawakan hadis ini ketika ada perawi yang dianggap cacat yang kemudian nilainya menjadi lemah untuk menjadi perawi maka riwayat itu dimasukkan dalam ini riwayat yang baif maka kita tidak memakai riwayat yang baif memakainya yang riwayat yang sahih itu eh, itu dalam penilaian penilaian ini mustalah hadis. Dan kita mengikuti kepada pakar yang telah meneliti dalam masalah yang seperti itu. Akan tapi doa merupakan senjata niku ungkapan yang sahih, ungkapan ingkang leres. Betul-betul doa menjadi senjata seorang mukmin karena senjata itu ingkang badin merantasi menolak apa yang akan membahayakan dia berdoa kepada Allah Doa itu kalau makbul dikabulkan Allah betul-betul akan menolak seluruh madarat yang akan menimpa kepada dirinya. Semuanya bahwa sekalian berawal dari doa. Nabi Loh Nuh sampai kemudian umatnya itu ludes telas itu berawal dari doa. Nabiullah Ibrahim, eh Nabiullah uh, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar dungani pun kali Allah masya Allah ngantos selindangi pun jeglok kak sampai Abu Bakar mengatakan cukup cukup ya Rasulullah doa Wakdal pasukan Khalid Panglima Khalid minta bala bantuan tambahan dari Umar dikirim tukang dungo Dikirim tukang dongo. Sebab harganya orang yang dongo niki sakit berpleton-pleton dibandingkan dengan pasukan. Sehingga betul-betul doa itu adalah ya ini perkara besar bagi seorang mukmin. Dan dalam doa niku ada hakikat penghambaan. Hakikat hamba nopo sekali sekalian kang kenurmatan atadannun Seorang hamba itu memiliki perwatakan kepada al-ma'bud atau dalul Betul-betul merasakan dirinya itu hina, sehina-hinanya. Dan mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud. Niku asalnya hamba ngoten niku. Sehingga penyakit yang paling bertentangan dengan sifat seorang hamba al-kibru, sombong. Sombong Manusia itu betapa tingginya jabatan, betapapun banyaknya harta, betapapun kuatnya kondisi, hakikatnya adalah baif. Wa khaliqal insanu baifah. Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan baif. Sehingga Rasulullah SAW menuntunakan bagaimana betul-betul kita merasakan baifnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni abduka wa abdika wa amatik nasihati biatik Ya Allah saya itu adalah hambamu, anaknya hamba laki-lakimu, anaknya hamba perempuanmu. Sehingga menyebutkan istilah hamba, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Kemudian juga ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis asli sa'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah jangan sampai untuk mewujudkan kebaikan itu Engkau sandarkan aku pada kekuatanku sendiri Walaupun sekejap mata Karena dia merasa nggak bisa apa-apa Niki letakkan perasaan dalil Perasaan hina di hadapan Allah Subhanahu Taala Sehingga penyakit yang paling dibenci Allah diantaranya adalah kibir Sombong Riwayat yang dibawakan Ad-du'a silahul mu'min Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Wa imatuddin dan penegak agama. Wa nuru samawati wal ardi dan cahaya langit dan bumi. Agama seorang bisa tegak dengan doa dia. Maka di antara ucapan kita bagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian berikutnya menunjukkan kesempurnaan Allah dan rendahnya dirinya. Dia tidak akan bisa mewujudkan ibadah bentuk apapun kepada Allah seandainya bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia karena stain akan mengembalikan kesempurnaan total kepada Allah dan dia menyadari tentang kelemahan dirinya sehingga hanya beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap maun Allah. Walahu ma'al bala salah satu makoma doa dia kaitannya dengan bala itu memiliki tiga tingkatan. Yang pertama ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu Doanya lebih kuat dibandingkan dengan bala sehingga doa itu akan mengangkat bala sehingga bala terselesaikan. Doanya lebih kuat sehingga balaknya lenyap. Yang kedua, ayyakuna adhafa minal bala Doanya itu lebih lemah daripada bala. Doanya lebih lemah daripada bala. Sehingga fayak wa alihil bala balaknya lebih kuat dibandingkan dengan doa fayusabu bihil abdu maka bala itu pun menimpa hamba tetapi walaupun bala tetap menimpa hamba menguasai hamba walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dengan doa tadi akan meringankan kadar balak yang dia rasakan. Ibaratipun umpam ini pun kadarnya itu tidak bisa mengalahkan rasa sakitnya, niku ngurangi. Seloro untu manipun cekot, cekot. Ngantos rakaruan rasa nurip. Terus ngunjuk konstan. Ning kadaripun niku mboten menguasai sakitnya, paling boten meringankan, meringankan. Sehingga cekot-cekotnya itu mau maunya cekot-cekot, namun cekut-cekut. Pun paling boten berkurang. Niku umpam ini pun doa doanya itu terkalahkan kali bala. Paling tidak doanya itu akan meringankan. Asalif yang ketiga ayataqawama yaitu seimbang, kekuatannya seimbang, berimbang. Sama-sama kuat. Wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibahu. Dan doa dan bala ini ibaratnya saling serang menyerang, saling tenggel menenggel, kemudian nanti terka eh, ini kadang menang balaknya, kadang menang doanya. Itu tarung ibaratnya, seimbang. Kekuatannya seimbang. Di antaranya terambil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yughni hatarun min qadar. Kehati-hatian itu tidak bermanfaat kaitannya dengan takdir. Maksudnya kadang-kadang pun hati-hati melaku tentang pinggir, pun tolah-tolah, meripate pun dipasang kenceng, nenggi tetap kemawon, lantas-lantas gabruk, enten kan nyurutuk dia sudah hati-hati, tapi takdir nggak bisa ini dihindari. Sehingga kalau seorang mukmin terkenal musibah kayak gitu, engkang wonten qad darallahu masya'a fa'al. Apa yang Allah takdirkan itu yang terjadi. Milani pun ketika kita keluar rumah, kemudian sudah kita sudah berusaha maksimal sudah hati-hati pun selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Sebab yang tertuntut dari kita itu usaha kita. Berhati-hatinya dan usaha kita. Soal hasil akhirnya niku kita mboten saged jamin. Sehingga hasil akhir itu diserahkan kepada Allah niku ingkang badhe nentremaken mana. Nyambut damel. Keng omah dia pun ngerancang masya Allah pun maksimal. Mengke soal hasilipun pripun tawakal dumateng Allah. Tiang ingkang ngaten insya Allah menawi berhasil niku mboten kumalungkung nggih. Kumalungkung. Dodone mboten lajeng modot deleng sapa akun. Ning nek mengke gagal Nggih terus mboten nyelengkruk, terus mboten putus asa. Dia kembalikan kepada Allah Swt. Kalau dia berhasil ya dia bersyukur. Hada min fadli Rabbi liyabluwani a ashkur am akfur. Katas Nabiullah. Nabiullah Sulaiman. Kerajaanku yang besar, nikmat yang banyak, kehebatan yang Allah yang ada ini semuanya semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengujiku apakah aku akan mensyukuri atau aku akan mengkufuri. Ning menawi betul-betul dia ternyata itu dalam kondisi kena musibah dia mengembalikan urusannya kepada Allah dan dia berharap di balik musibah itu adalah pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul pribadi seorang mukmin ajaban li amril mukmin. Sungguh sangat mengherankan jiwa seorang mukmin. Inna amrohu kullahu lau khairun. Semua perkaranya baik. Mboten enten sing elek. Semuanya baik. Sugih ya baik, melarat ya baik. Maksudnya jiwa dia dalam kondisi serba baik. Nek sugih menjadi abdun syakirun. Nek pas kena musibah tetap abdun sobirun. Abdan syakuran atau abdan ini soburon. Hamba yang bersyukur atau hamba yang sangat penyabar. Hanya diantara itu. Dan itulah seorang mukmin yang tidak akan didapatkan pada selain orang mukmin. Nek onten tiang kafir bersabar, mboten ten gunane. Rugi. Nek pengen sabari bermanfaat nih kedah terus tiang mukmin rumihin. Waktu du'a'u yang fa'u mimma nasal wa mimma lam zil. Doa itu bermanfaat untuk perkara yang sudah turun maupun yang belum turun. Wa innal bala layang silu fayal fayalqahu tu'a fayak talijani ilayomil kiamah. Kemudian bala itu akan turun, kemudian akan bertemu dengan doa, kemudian akan tarung keduanya sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "At-du'a yang fau mimman nasal wa mimma lam yangsil fa ibadallahi bitu'a'. Doa itu betul-betul manfaat baik yang sudah terjadi ataupun terhadap perkara yang belum terjadi. Fa'alikum ibadallahi bidu'a maka wahai hamba Allah hendaklah kalian betul-betul suka berdoa. Berdoalah kalian. Kan dungu. Kita itu disuruh berdoa mesti dikabulkan. Neng roto-roto kita males. Kon jaluk nih. Angel. Jaluk o. Males, Masya Allah. Padahal kita ini kalau dengan manusia, ojo jaluk o. neng malah jaluan. Masya Allah. Kali, kali, kali Gusti Allah ini kan jaluk malah angel jaluk. Kali menungso ojo jaluan malah jaluan. Rasulullah mengatakan, kita ini kalau kepada Allah supaya minta. Kalau nggak minta Allah marah. Malam yas'alillah yakhbab ali. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada orang itu. Kemudian kalau dengan manusia, kemuliaan kita Bapak sekalian, itu kalau kita merasa tidak membutuhkan orang lain. Artinya tidak milian, dengan apa yang dia miliki. Gantengmu yo PNDW, sugihmu PNDW, pangkatmu yo PNDW, Pnkb, ranjaluk, orang lerek. Dia cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi orang yang paling izah, paling memiliki kemuliaan. Orang kayak gini, rojo nggak bisa beli. Raja dia nggak bisa beli orang seperti itu. Dia sudah cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala nggak butuh dengan bondir rojo. Saake-ake duit sing dipangan gak ingkang namung sakit melepet dan meriki. Liyane gak ditumpuk tok. Sehingga orang yang konaah betul-betul dikatakan kalau kamu itu konaah, kamu dengan rojo itu sama. Apalagi dengan rojo koyo luwe. Kenapa rojo koyo ini? Nabi katakan dalam hadisnya itu Syarful mukmin qiyamul Kemuliaan seorang mukmin itu dengan sholat malam. Sehingga kalau kita ingin menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah, niku hendaknya kita mengusahakan betul-betul malam itu berapapun rekaat dipun warnai dengan qiyamul Nek kita khawatir kebablasan anggini pun sari, saat tering pun sari paling boten witir. Nek pengen melengkapi gitu dua rakaat kemudian dipun tutup witir. Neng nek kita yakin sakit wungu sari, salatipun bakal sari niku langkung sayi. Nabi pesen dumateng kita supaya kita memelihara kiamulail sebab itu dakbus solihin kebiasaan orang-orang soleh. Nek kita pengen melebet golongan pun tiang-tiang soleh di antara tradisi tiang soleh niku kiamulail. Wa isuhu dan izahnya seorang mukmin istighna'uhu anin nas. Rasa tidak butuhnya dengan manusia. Kita niku nek pun mulai ngatung ulang ke anjlok. Harga dirinya langsung anjlok. Tapi kalau dia merasa tidak butuh dan merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia memiliki kewibawaan, memiliki kemuliaan. Nek sakit niku pun weweh, nek sakit ku weweh ampun ngatung. Nek yang niku mental ngatungan, sanajan sugih yang ya ngatung. Ngatung mental ketek. Ketek ini kudu diuncali gedang niku mbok ya turah-turah didilike sik mengke ngatung namponi gedang. Mental ketek. ini. Dan juga bawakan riwayat yang lainnya La yaruddul qadar illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali du'a takdir doa menolak takdir niku termasuk takdir pun Allah. Dados doa menolak takdir takdir pun Allah Subhanahu wa taala. Maka ndaklah seorang dia betul-betul tidak pernah merasa lelah dan letih dalam berdoa. Jangan merasa dia lemah dalam berdoa. Walayasidu fil umri illal bir. Dan tidak akan menambah umur kecuali kebaikan. Nek pengen umuripun dipun akan Allah niku ketah kita ngelampai kesainan-kesainan. Umur ingkang dipun akan Bapak sekalian, para ulama akan niku bisa bermakna hakiki. Umur akan petang puluh dari swida memenipun dipun akan Niku sudah dalam catatan takdir Allah. Utawi pun umur hakikat umur itu dengan disebut-sebutnya nama orang itu. Sehingga dia seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita. Momanya Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kanjeng Nabi kaya kaya tasegesan Abu Hurairah disebut-sebut Abu Hurairah kaya pun tasegesan Kemudian Imam Bukhari Ulama-ulama Syalbani, Saibin, Bas, Berkata Seusaimin Seakan-akan tasegesan Niku nek tiang kagungan kesainan dan kebaikan yang paling baik yaitu ilmu yang disebarkan dan bimbingan dia kepada manusia menuju jalan yang mengantarkan ke surga. Niki jasa yang paling besar. Jasa yang paling besar. Sebelum kita bagi-bagi harta, Bapak sekalian, kita berusaha semua yang kita lakukan itu bagaimana menuntun orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah itu jasa yang betul-betul sangat besar kepada manusia. Maka dikatakan para ulama bahwa jasa para ulama itu lebih besar dari jasa orang tua kita sendiri. Kalau orang tua kita itu menginginkan kita sehat di dunia, baik dunia, tapi kalau ulama kita inginkan kita baik sampai di akhirat kelak. Sehingga kebaikannya lebih banyak. Sehingga di antara yang diajarkan para ulama' mereka tidak pernah mendoa tidak pernah lupa mendoakan orang tuanya dan juga gurunya karena dua-duanya betul-betul membimbing seorang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga barokah pun umur Kadang-kadang tiang itu seurip ning kados pun mati. Belas mboten enten wong eling Jadi urip ini ku kaya pun mboten enten. Orang yang baik walaupun jasadnya sudah dikubur, masya Allah sering disebut-sebut. Masya Allah nak, bapakmu, masya Allah. Sebut, disebutkan kebaikannya, orang sering menyebut, masya Allah sehingga seakan-akan masih hidup di tengah-tengah manusia. Wa inna rojul layuh yuhramu rizqa bidzanbi yusibu. Dan betul-betul seorang diharamkan dari rezekinya terkadang disebabkan dosa yang dilakukan. Nyatanya kayak rasolat malah dodolanin dari sing tuku sampai raketok sing dodol. Kurukan wong tuku. kondoni nek dosa rezekine ilang. Kok kae malah bludak-bludak. Bos kalian rezeki niku wonten kali. Rezeki niku mboten namung duit. Rezeki niku semua yang kita butuhkan untuk menegakkan kehidupan niku namanya pun rezeki. Saniki panjenanti anu pun kagungan putra. Oh, angsa rezeki malih Rezeki. Angsal tetangga tetangga ingkang sae rezeki. Angsal Ngimiko mertua ingkang soleh, rezeki. Angsal mantu ingkang soleh, rezeki. Sehingga rezeki niku mboten namung duit. Kadang-kadang diparingi duit kata, terus diparingi kanker, kanker hati, kanker paru-paru, kanker otak. Wow, duitnya dikeruk kabeh telas malah kurang. Rezeki niku macam-macam. Sehingga orang terkadang terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukan. Termasuk hati yang lunak niku rezeki. Sakit hilang dengan dosa yang dia lakukan ini pun datos atos. Nek pun atos niku Masya Allah. Dipun siram kali toyo nasihat niku menteres kemauan, Belas buatan ngaruh. Sehingga walaupun diceramai sedino ping puluh buatan lego, Menteles tok mboten enten perubahan nopo nopo. Niku pun dia terhalang dari rezeki. Sehingga Dosa itu bisa menghalangi rezeki dan rezeki yang paling utama rezeki hidayah. Sehingga dosa bisa tertolak dengan eh, rezeki di hidayah bisa tertolak karena dosa yang nempel di hatinya, hatinya berkarat, karatan. Disebabkan dosa yang dia lakukan. Keterangan kang nomor kali babakan doa. Al ilhahu fid doa dalam berdoa itu hendaknya betul-betul seorang ilhah merengek-rengek, merengek-rengek. Nek penjaringan ngerengek-rengek kali tiang saged disamplu. Nggih. neng nek merengek kali Allah Subhanahu wa taala, masyaallah niku ingkang Allah kersakaken. Sebab asalipun nyun ngapunten, asalipun kita menungso niku kere. Sehingga nanti dijaluki nggih risi, aku ki yo kere padha kowe iki lho, jaluk wae. Ning Allah niku asalipun sugih. panjang panjenengan bayangkan Kanjeng Nabi pun memberikan eh, Allah nerangkan dalam diskusi Nabi meriwayatkan dari Allah SWT bagaimana perumpamaan kekayaan Allah ketika mengabulkan semua permintaan para hamba. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum fi saitin wahidin fasa'alullaha wa hambaku seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir pinten jumlahnya pun ada Niku seandainya semuanya dibebaskan minta kepada Allah tanpa batas. Pon ajeng jaluk nopo kemawon kuabeh dituruti. Fa'ataitu kulla mas'alatin. Lalu aku beri semua permintaan yang dia minta. Mana kosomima indi illa kama yang kusul uh, bahru uh, kama yang kusul ma Ida kama yang kama yang kusul bahru uh, tidaklah berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air apabila jarum dimasukkan ke lautan. Jarum dimasukkan ke lautan lajeng dipun angkat, lihat air yang nempel di jarum Idaud hilal bahr ketika dia dimasukkan ke jarum eh, ke lautan, lihat air yang nempel di jarum. Itu perumpamaan kadar berkurangnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah dimintai manusia nggak akan keteteran. Boten badai keteteran ini pun paring memenuhi apa yang diminta oleh manusia. Maka Allah sangat benci kepada orang yang tidak mau minta kepada Allah dan Allah anggap niku sombong. Allah ngendikaken wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah mengatakan wahai hambaku, mintalah kalian kepadaku akan aku kabulkan. Orang minta pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar Ibn Khattab ngendikakan La ahmilu hammal ijabah. Aku tidak terbebani dengan soal pengabulan doa. Aku nggak terbebani dengan pengabulan doa. Walakin ahmilu hammad doa. Tapi yang membebani diriku adalah kerentek untuk mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faman ulhima bidu'a Barang siapa yang diilhami oleh Allah dia berdoa kepada Allah fal ijabah ma'ahu terkabulnya doa itu pasti akan bersamanya selama dia memenuhi syarat terkabulnya doa. Lalu Allah katakan, Innaladina yastakbiruna an ibadati." Orang-orang yang mereka menyombongkan dirinya dari meminta kepada Allah, dari beribadah yaitu berdoa yaitu meminta kepada Allah, maka akan kami masukkan ke dia ke dalam neraka dalam keadaan hina. Sadkhulunan jahannam adakhiri Bapak sekalian, sehingga orang-orang yang tidak mau minta kepada Allah sombong. Orang yang mereka sombong, dia sesungguhnya butuh, dia merasa nggak butuh, oleh karena itulah Bapak sekalian, rasa tidak butuh kepada Allah inilah yang betul-betul mengantarkan dia itu sombong. Bersikap toho melampaui batas. Innal insana Innal insana toho Terus selat ar pun staghna. Manusia itu betul-betul dia song uh, eh, toho melampaui batas kebangetan, kebangetan, keterlaluan. Kapan dia bersikap seperti itu? Kok sampai muncul sikap demikian itu? Kenapa? ar ketika dia melihat dirinya serba cukup. Milo sekalian nyun ngapunten. engkang asring teng masjid dedeplin mil silo tumpang tang masjid niku rata-rata sanes tiang-tiang sugih. Sing pun rumah cukup. neng tiang-tiang kang teng masjid rata-rata niku kelas menengah ke bawah. Engkang sugih-sugih pun, kae sing cek neng masjid kae sing cek butuh karo Gusti Allah. Aku wis ra butuh, duitku wis akeh, awakku sehat, mobilku komplit, anakku akeh, dunia wis cukup kape opo mana yang tak butuh kiwi ora butuh. Isen aku jaluk karo Gusti Allah. Sehingga dia menjadi orang yang sombong, keterlaluan. Padahal seorang mukmin betul dia merasakan dirinya itu adalah mutlak membutuhkan Allah sehingga dia tidak pernah merasa dirinya hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang perlu kita faham sekalian ilhah yaitu merengek-rengek di dalam berdoa sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mengulang berkali-kali, mengulang berkali-kali. inallah yuhibbul mulihina fid du'a. Inna yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mulihin, orang-orang yang ilhah, orang-orang yang mereka betul-betul merengek dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. mboten tenonten ceritani pun orang yang berdoa kepada Allah dibinasakan Allah selama doanya itu doa yang baik. Maka dikatakan dari Nabi SAW La tak jazu fit du'a fa inna la yahliku ma'a du'a ahadun. Jangan kamu lemah dalam berdoa. Artinya jangan lemesan, jangan melukronan. Yang semangatlah dalam berdoa, perbanyaklah berdoa. Jangan lepas dari doa dalam segala perkaranya. Baik merasa dia itu eh, tidak butuh atau merasa sedang butuh. Semuanya sedang dalam keadaan butuh. Kalau dia sedang kaya berdoa kepada Allah bagaimana menjaga diri dari fitnahnya harta supaya tidak tergelincir. Jangan sampai hartanya itu mengantar dia mengantarkan dia ke neraka sehingga hartanya itu justru mempercepat dia ke jahanam. Ini termasuk yang kita butuhkan. Sebab kita bisa jadi malah diperbudak oleh harta bendino kon delengi bondo nyembah dinguk bondo nici tentrem cik meneh tentrem sehingga kaya sujud kali nek pun sowan bondo niku tentrem ini Mukmin benten nek pun sowan Allah pun nyembah Allah tentrem pun Maka budaknya dunia juga kayak gitu. Tapi budaknya selain Allah dia akan berakhir dengan kebinasaan dan kehancuran. Jangan kalian lemah di dalam berdoa. Karena sungguhnya tidak ada seorang pun yang hancur dengan doa yang dia lakukan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang mukmin dia akan betul-betul berusaha untuk ilhah kepada Allah dan di antara ilhah itu mengulang-ulang doa. Rasulullah kalau berdoa ngantos tiga kali, terkadang sampai lima kali. Kemudian juga mengawali dengan menyebut nama Allah diulang-ulang ya Rob ya Rob Makanya dalam doa, dalam hadis yang kemarin telah kita sampaikan, kita baca, ini orang yang yutilu safar, dia bepergian jauh. Niku faktor terkabulnya doa. Ya mutu yadaihi ila sana, menjulurkan kedua tangannya ke atas. Kemudian dia mengatakan ya Rob, ya Rob, mengulang-ulang kalimat ya Rob, ya Rob. Selain juga kalimat Robnya itu sendiri adalah kalimat yang layak untuk disering jadikan dalam doa minta kepada Allah juga mengulang-ulangnya ya rob ya rob niki termasuk ilhah yaitu dia ya, mengulang-ulang ngerengek-ngerengek kepada Allah dan itu mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, termasuk dalam bab doa yang perlu kita ya ini fahami tidak bolehnya kita istijal dalam doa. Tidak bolehnya kita istijal dalam doa. Yaitu kesusu dalam masalah doa. Ini kesusu untuk dikabulkannya. Tunggu niku mboten enten sing sia-sia. Seandainya belum kelihatan mata terkabul di depan kita, maka bisa jadi menjadi simpanan di akhirat kelak atau kita dipalingkan dari yaitu kesulitan atau keburukan yang semisal atau bahkan lebih. Dan berdoanya sendiri adalah ibadah, ganjaran. Kita sendiri berdoa niku adalah bentuk ibadah. Dan ibadah ini niku sampun onten ganjaranipun piyambak. Dikabulkan atau enggak dikabulkan, kita berdoa niku sampun ibadah. Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengabulan doa niku nilai lain malih dengan kandungan doa yang dia minta. Wa minal afati allati tamna'u tarattuba athari du'a alihi ayasta jalal abdu wa istabti al ijabah di antara cacat atau kerusakan yang menjadikan seseorang itu kemudian terhalang dari berdoa atau dampak daripada doa adalah istijal. Seorang hamba dia kesusu dalam doa, kemudian yaitu terlambat dengan terlambat dikabulkannya yang kalau dia kemudian terlambat dikabulkannya dia kemudian merasa bosan dengan berdoanya dia merasa bosan, lalu dia tinggalkan doanya. Suwi, bolak-balik, jaluk, rati kekei. kesel aku. Akhirnya dia tinggalkan. Padahal seandainya dia teruskan lagi doanya itu, Allah tidak bosan-bosan mendengarkan. Allah tidak bosan-bosan membalas. Tidak akan berkurang kadar kekayaan Allah untuk mengabulkan doanya. Allah ingin kesabaran orang tersebut mungkin dia diuji oleh Allah sejauh mana tingkat kesabaran dia dalam berdoa kepada Allah. Niki semuanya harus husnudon dibangun di atas sifat husnudon dumatang Allah. Kalau Allah itu asalnya mengabulkan doa. Kemudian kalau belum dikabulkan doa, suudon kepada diri kita sendiri. Kemudian kita terus membangun, menyempurnakan, memperbaiki doa kita sampai Allah betul-betul kita nanti akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti orang yang mereka menebar benih wawa bimangsilati man batarab badron au gharasa gharsan atau orang yang mereka menyebar benih Kemudian karena ditunggu lama kok tukul lagi suwi modote iki lho, suwi bentak terus akhirnya pun wes ditinggal mboten disiram, mboten diopeni, mboten dijarno akhirnya malah mati. Kedai pun diopeni, dipilih pun caranya pun sapa ngerti, sapa ngerti. Niku mengke diopeni ngoten ketoke bentek wonten niku wayahe nyun ngapunten wayahe ndek anak itu berubul brol brol brol brol brol niku sedoy itu kalau kebaikan yang Allah janjikan itu pasti badhe ngoten niku tinggal membutuhkan kesabaran kita untuk merawat amal yang kita lakukan di antaranya dalam masalah doa ini. Nabi SAW mengatakan yustaja puli ahadikum malam yakjal. Kalian itu pasti akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesanya itu? Yaqul da'autu falam yustajab li aku wis dungo bolak-balik ning rung nih. Ini adalah bentuk istijal dan juga ada unsur suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudon dumateng Allah niku minal kabair termasuk dosa besar bahkan bisa sampai mengantarkan kepada kekafiran dan kemunafikan itu adalah suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasalu yustajabu lil abdi malam yad'u bismin au qati'ati rahim malam yastajil. Senantiasa doanya hamba itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia tidak berdoa dalam perkara dosa dan tidak berdoa dalam perkara memutuskan silaturahim. Ini doa yang buruk, doa melakukan dosa. Ya Allah berikan kelancaran aku untuk ngerampok. Dungo aja ngerampok bismillah supaya rampoki lancar. Niki dungo untuk melakukan perbuatan maksiat atau memutuskan silaturahim dan itu perbuatan yang Allah benci. Malam yastakjil dan selama tidak yaitu tergesa-gesa. Kila ya Rasulullah dikatakan ya Rasulullah wa mal istijal. Istijal niku pripun sih? Yaqul Nabi katakan orang itu mengucapkan kada auto wa qadda autu falam ara yastajibu Sungguh aku sudah berdoa, sungguh aku sudah berdoa, tapi aku tidak melihat dikabulkannya doaku. Fayastahsiru inda lalu dia bosen, wayata'u ad lalu dia tinggalkan doa itu. Dan riwayat-riwayat ingkang sami berkaitan kali ini istiqjal di dalam berdoa, bapak sekalian, maka hendaklah seorang mukmin dia betul-betul tidak ber, bosan berdoa, dia selalu berharap doanya dikabulkan oleh Allah dan pengabulan doa Allah itu bisa dalam tiga bentuk yang sudah kita sampaikan dan betul-betul doa itu bisa menjadi obat yang menyembuhkan apa yang menimpa diri kita. Nantas niki Rumiin insyaallah kita lajengaken pembahasan yang akan pada datang bismillah. Mugi-mugi Allah paring kesabaran, paring istiqomah ngantos kita kempal teng akhirat dados ahlul jannah. Makatan wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wonten ingkang mundhut pirsa Makatan mugi manfaat. Wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.